Sebelum kita mengkaji sirah dari awal yang lalu saya pernah berjanji untuk menjelaskan tentang putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebelumnya kita bahas dulu tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta Rasul. Kemudian tanda-tanda cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang jelas cinta Rasul ini adalah wajib. Dan belajar sirah Nabi termasuk adalah pelajaran yang wajib. Ada tiga jenis ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yaitu yang pertama-tama adalah makrifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala belajar tentang akidah tauhid dan semisalnya yang kedua makrifatu dininal Islam mengenal agama Islam belajar Islam halal haram syirik sunnah dan yang lain-lainnya Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu Yina Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Belajar sirah dan segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Itu tiga jenis ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam, laki ataupun perempuan. Dan ketiga jenis ilmu itu nanti akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir di kuburan. Malaikat mungkar dan nakir akan bertanya kepada kita, "Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man Siapa Robmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Tiga pertanyaan. Dan insya Allah kita bahas dulu tentang wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala makhluk. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri sendiri bahkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan sahabat Umar bin Khattab dan ketika itu Rasulullah memegang tangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan ini menunjukkan keakraban kedua manusia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang suci. Sahabat Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Lalu sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh anda lebih saya sukai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Ya Rasulullah, saya lebih cinta kepada Anda daripada segala sesuatu. Kecuali diri saya sendiri. Saya lebih cinta kepada diri saya daripada kepada Anda. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, La walladhi nafsi biyadihi, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak Demi zat yang jiwaku ada di tangannya Demi Allah Cintamu belum benar Sehingga aku lebih kamu cintai Daripada dirimu sendiri Lalu sahabat Umar langsung meralat ucapannya Beliau mengatakan Fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi Sesungguhnya sekarang ini demi Allah Wahai Rasulullah anda lebih saya sukai daripada diri saya sendiri. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-ana ya Umar, sekarang inilah wahai Umar, cintamu baru sempurna. Imanmu baru sempurna. Jadi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi diri kita sendiri. Kita dahulukan kepentingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kepentingan kita. Rasulullah tetap di depan kita dan kita berada di belakang beliau. Demikian pula wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mencintai bapak kita, mencintai anak kita. Dalam riwayat Bukhari pula rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya Demi Allah Tidak beriman seorang dari kamu Tidak sempurna iman seorang dari kamu Sehingga aku lebih dia cintai daripada Bapaknya dan anaknya Bapak termasuk ibu Lebih dicintai Rasulullah SAW daripada bapaknya Daripada ibunya Daripada diri, daripada anaknya Maksudnya bagaimana? Nanti prakteknya bagaimana ini? Penerapannya bagaimana? Penerapannya kalau bapak atau ibu kita mengajarkan ajaran yang menyimpang, ya kita tidak boleh taat. Tetap taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu ngajaknya nyeleneh, ya nggak boleh taat. Taatnya tetap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena cinta bapak, cinta ibu akhirnya ikut-ikutan nyeleneh. Tidak, berarti belum cinta Rasul. Demikian pula anak Anak misalnya meminta sesuatu yang menyimpang, jangan dituruti, harus diluruskan, ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi Jangan karena cinta anak akhirnya anak itu minta yang nyimpang-nyimpang diikuti. Berarti kita masih belum sempurna cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi Tetap Rasulullah nomor satu lebih dicintai daripada bapak, daripada ibu, daripada anak-anak. Kemudian juga wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada semua keluarga kita, daripada harta kita, dan daripada semua manusia bahkan. Al Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seorang hamba tidak sempurna iman seorang hamba sehingga aku lebih dia cintai daripada keluarganya, daripada hartanya dan daripada semua manusia. Keluarga ngajak nyimpang ya enggak usah ngikuti, tetap ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau gara-gara harta akhirnya kita melakukan penyimpangan? Oh tidak. Jangan sampai harta lebih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula manusia, teman, sahabat atau yang lainnya ngajak nimpang, oh tidak, tetap ikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta Rasul melebihi segala-galanya. Dalam arti nanti diterangkan buktinya cinta. Cinta itu ada buktinya. Karena kalau orang cinta tidak ada buktinya, berarti cintanya itu adalah cinta yang palsu, cinta tidak benar. Cinta ada buktinya. Mana bukti cintamu? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang cukup keras di dalam surat At-Taubah ayat 24. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan delapan perkara duniawi yang biasanya kita sangat mencintainya. Allah mengajak kita untuk milih, milih mana? Milih delapan ini atau Allah atau Rasulullah atau jihad? Milih mana? Kalau ternyata kita lebih mendahulukan yang salah satu dari delapan itu, maka tunggu Allah akan menurunkan hukumannya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha." ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin katakanlah jika bapak-bapakmu termasuk ibu-ibumu ya karena Quran itu singkat tidak diperinci jadi kalau ada kata-kata jika bapak-bapakmu seperti itu berarti maksudnya adalah termasuk ibumu dipilih salah satu untuk mewakili yang lainnya. Seperti misalnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu kan domir yang dipakai kata ganti itu orang laki. Tapi maksudnya juga orang-orang perempuan diwakili salah satu mewakili. Jika bapak-bapakmu, termasuk ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu kalau laki ya istri, kalau perempuan ya suami. Keluargamu, harta yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya serta rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Delapan perkara ya. Bapak, ibu yang pertama. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang keempat, pasangan kita, suami atau istri. Yang kelima keluarga Keluarga besar Ashirah Yang keenam amwal tumuha Harta yang kita usahakan Harta yang kita usahakan Harta itu ada dua Harta yang kita pakai usaha, tanpa usaha Harta yang kita dengan usaha Biasanya kita itu lebih sayang dan eman Harta yang kita usahakan Daripada harta yang tanpa usaha. Biasanya kalau orang itu dapat harta tanpa usaha, biasanya ngeluarkan itu gampang. Soalnya dia tidak pakai usaha, dapat. Sementara kalau harta kita usahakan, ngeluarkan itu repot. Saya nyariknya itu repot, keluar keringat dulu. Ya, banting tulang. Kerja keras, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mau ngeluarkan itu repot. Harta yang diusahakan. Kemudian perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Perniagaan yang dikhawatirkan rugi. Biasanya sangat meman, sangat pelit. Kemudian yang terakhir rumah-rumah tanpa tinggal yang kamu ridhoi, kamu sukai, rumah-rumah yang bagus kita senang dengan rumah itu, vila-vila dan yang lainnya. Mana yang lebih kamu cintai? Kalau ternyata salah satu delapan dari delapan itu lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada jihad di jalannya fatarabbasu ai fantadiru kamu tunggu hatta Allahu bi amri ai madza yahilla bikum min iqabihi wa niqalihi bikum kamu tunggu apa yang akan diturunkan oleh Allah padamu daripada hukumannya dan adabnya kalau min salah satu jawaban tadi Allah akan menurunkan hukumannya Wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ya. Jadi ini, jadi Rasulullah tetap nomor satu. Jangan sampai gara-gara di rumah-rumah yang mewah akhirnya melalaikan. Hidup mewah itu melalaikan. Maka dari itu Islam itu dianjurkan supaya kita ini hidup sederhana. Karena mewah itu melalaikan. Kesederhanaan adalah bagian daripada iman. Ala innal fazadata minal iman. Ketahuilah sesungguhnya kesederhanaan adalah sebagian daripada iman. Bagian dari iman sederhana. Karena kalau orang hidup mewah nanti lalai. Ya, termasuk masjid. Masjid yang mewah membuat orang lalai. Akhirnya masuk itu waduh, bagusnya, bagusnya, bagusnya, bagusnya. Akhirnya ingat apa? Ingat dunia. Coba kalau masjidnya itu tidak pakai tembok, dia tidak pakai dicat, kelihatan apa namanya, kelihatan batu batanya, nggak usah di tembok, kelihatan batu batanya. Orang ketika masuk ingat apa? Ingat kuburan, masuk langsung, ya, siap-siap ya, mengisi kuburan. Ya itulah tujuannya masjid. Jadi masuk bukan ingat dunia, masuk malah ingat, masuk malah ingat, ingat akhir. Makanya kalau ada orang masuk masjid ini, waduh, masya Allah, bagus, bagus, bagus, waduh, gitu-gitu. tapi nah ini masjid ini menyimpang dari sunnah. Yang sunnah bukan begini. Yang sunnah itu malah sederhana. Temboknya tidak boleh dimewahkan. Ini buat dari tanah, apa namanya? Tidak pakai dicat, dicat aja nggak boleh. Pakai batu bata kelihatan. Tujuannya apa? Orang masuk itu damai hatinya. Kalau gini masuk kita malah tidak damai. Masuk itu malah ingat dunia, dunia, dunia. Coba sederhana, masuk itu enak damai, asyik, ingat akhirat, tenang. Yang masuk adalah orang-orang yang memang dia beriman. Iya. Kalau orang ingat dunia tidak berani masuk. Waduh. Kelihatan kuburan nanti masuk. Seperti itu. Jadi itu adalah kesederhanaan adalah sebagian daripada iman. Iman. Kemudian kita disuruh milih, milih yang mana salah satu dari delapan, ataukah Allah, ataukah Rasulullah SAW, ataukah jihad di jalannya. Tujuan daripada kehidupan ini adalah mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah SAW, dan tujuan dari hidup ini adalah mengarah kepada kita sekarang ini yang kita tunggu cuma satu, yang kita tunggu adalah sesuatu yang pasti. Waktu rabbaka hatta akan yakin. Ibadalah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti. Apa itu? Al-maut. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Apa buahnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tadi cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, buahnya apa? Faedahnya apa? Hasilnya apa cinta Rasul itu? Yang jelas Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 31. "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah ajaranku. Pasti Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu Sesungguhnya dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini buktinya cinta Allah. Ayat ini oleh para ulama salafus saleh disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ayat ujian. Kenapa? Idda'a qaumun mahabbatallahi azza wa jalla fabatalahum bihadhihi ayat. Ada kaum yang mereka mengaku cinta Allah, ngaku cinta Allah, lalu mereka diuji dengan ayat ini. Kalau kamu cinta Allah, buktikan cintamu kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya cinta Allah adalah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah bukan cinta Allah. Kalau cinta Allah, insya Allah kita semuanya cinta Allah. Tidak ada satupun orang beragama melainkan dia mengatakan saya cinta Allah, cinta Tuhan dan yang lainnya. Yang jadi masalah bukan pihak kita mencintai Allah, yang jadi masalah itu Allah cinta kita atau tidak. Itu yang penting. Kita cinta Allah sepihak. Allah cinta kita atau tidak. Bagaimana Allah cinta kita? Di antara tandanya Allah cinta kita adalah kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW alaihi Istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW Allah cinta kita, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah kita mempunyai Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian orang yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan merasakan manisnya iman. Iman itu ada rasanya. Rasanya iman itu manis lezat. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Muttafaqun alaih Bukhari Muslim salatun man fihi wasyada halawatal iman. Ada tiga perkara yang barang siapa ketiga perkara itu ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Kalau tiga-tiganya ada pada kita, kita merasa iman manis, enak, lezat. Apa tiga perkara itu? Yang pertama-tama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama-tama hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Cinta Allah, cinta Rasul melebihi yang lainnya. Berarti kita mendahulukan Allah dan mendahulukan Rasul daripada yang lain. Wah ini kalau kita amalkan luar biasa ini. Jadi yang penting Allah, yang penting Rasulullah SAW. Yang lainnya tidak penting. Bukan kita meremehkan, tidak. Tapi kita tidak memperdulikan penilaian siapapun ketika kita berada di atas jalannya Allah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhafuna billahi Orang kalau model gini, yang penting Allah, yang penting Rasulullah jalan terus, yang lainnya mau apa saja jalan terus, dia akan merasakan manisnya iman. Terasa iman itu manis, manis. Tapi konsekuensinya biasanya seperti ini, kalau kumpul manusia itu tidak senang kurang kurang serak. Kumpul manusia terpaksa saja, terpaksa. Karena memang Allah dan Rasul nyuruh kumpul, ya kumpul terpaksa. Tapi rasa lezat, rasa nikmat, rasa damai dengan orang itu tidak ada. Dia merasa damai kalau kumpul Allah, kumpul Allah, zikir, sholat damai, kumpul Rasulullah, baca hadis damai. Kumpul orang tidak damai. Ini otomatis, sesuatu yang otomatis. Ini adalah sebuah keniscayaan. Ya, cinta Allah, cinta Rasul. Akhirnya yang lainnya kita jadi kaku dengan yang lainnya. Walaupun demikian, kita tetap diperintahkan untuk kumpul manusia, bergaul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, Al-mu'min alladhi yukalitun nas wa yasbir ala adahum khairun al mu'min alladhi la yukalitun nas wa yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik dari seorang mukmin yang tidak mau kumpul manusia karena tidak sabar atas gangguan mereka. Kumpul orang, sabar dari gangguan, diganggu sabar, tidak terpengaruh sabar. Ini afdal. Tapi masing-masing orang tahu kemampuannya. Kalau kita ternyata kalau kumpul tidak kuat, tidak sabar, bahkan terpengaruh, ya lebih afdal jangan kumpul. Kalau kita kumpul tidak terpengaruh, tetap istiqomah, bahkan mempengaruhi keberadaan kita di tengah-tengah mereka bermanfaat, ya kumpul bermanfaat. Jadi cinta Allah, cinta Rasul lebih didahulukan daripada yang selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah mencintai seseorang, tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Wah, ini hebat ini. Cinta kepada orang lain karena Allah. Al-hubbu fillah walillah. Cinta karena Allah. Kita ini perlu punya amalan, ya ini amalan berupa mencintai seseorang karena Allah. Perlu ini amalan yang hebat ya. Banyak hadis sahih tentang keutamaan cinta karena Allah. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan tentang tujuh golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la illa dhillah. Ada tujuh golongan yang Allah memberikan kepada mereka naungan hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan arus Allah. Di antara mereka warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta karena Allah, kumpul karena Allah, pisah pun karena Allah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang saling cinta karena Allah. Kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bercerita ya, ada seorang dia pergi ke satu desa untuk mengunjungi saudaranya, saudara karena Allah, saudara seagama, akun fillah. Lalu Allah mengirim malaikat untuk untuk apa namanya membuntuti orang ini, mengikuti orang ini, ikuti terus sampai di desa tempat temannya itu Malaikat menemui orang ini. Malaikat menjelma jadi manusia menemui orang ini. Lalu malaikat tanya, "Aina turid? Kamu mau kemana?" Dia mengatakan, "Uridu Ahonli fi hadhil Aku ingin ke rumahnya saudaraku di desa ini. Lalu malaikat tanya, "Halaka haja atau halaka min ni'matin tarubbuha alih. Apakah kamu ada kebutuhan, ada hajat, ada suatu nikmat yang kamu dapatkan dari dia? Dia bilang, "La, ghaira anni ahbabtuhu fillah." Enggak ada. Saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan dia, enggak ada hajat, enggak ada nikmat yang saya dapatkan, enggak ada faedah. Dunia materi enggak ada. Hanya saja saya datang ke rumah dia dari jauh ini karena saya cinta kepada dia karena Allah. Karena Allah. Lalu malaikat mengatakan fa inni Rasulullahi ilaika bi anna qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirimkan kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu karena Allah. Masya Allah ya, cinta karena Allah. Kemudian juga Allah berfirman kata Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti, Ainal mutahabun fi jalali Al-yawma udilluhum fi dilli yawma la dilla illa dilli. Mana orang-orang yang saling cinta karena aku itu? Mana? Hari ini aku berikan kepada mereka naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arshku dipanggil oleh Allah SWT Kemudian juga Rasulullah saw bersabda, Allah berfirman ya dalam hadis qudsi, al al mutahab wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wajib mendapat cintaku orang yang saling cinta karena aku yang saling mengunjungi karena aku yang saling duduk bermajlis karena aku wajib mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala luar biasa jadi ini keutamaan-keutamaan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, al mutahabuna fi jalali lahum manabirum min nur yang yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Hadis qudsi. Ya. Kata Allah, orang-orang yang saling cinta karena aku pada hari kiamat akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar dari cahaya. Artinya mereka mendapat derajat yang sangat tinggi mimbar dari cahaya. Yang mana yang yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada. Para nabi dan syuhada itu iri, kepingin, saya kepingin kayak gitu. Ya, saling cinta karena Allah. Saling cinta karena Allah itu ada buktinya. Buktinya apa? Di antara bukti cinta karena Allah. Cintanya tidak bertambah dengan adanya pemberian dan cintanya tidak berkurang dengan tidak adanya pemberian. Nah, karena Allah. Kalau diberi tambah cinta, tidak diberi tidak cinta. Wah, bukan bila kepentingan. Kemudian tandanya pula, cintanya tidak bertambah dengan adanya pertemuan atau komunikasi dan cintanya tidak berkurang dengan tidak adanya pertemuan dan tidak adanya komunikasi. Ini penting. Sesuatu yang lembut ini. Kalau kita karena sering ketemu, karena sering ngobrol, lalu cinta, kalau lama tidak ketemu, tidak ngobrol, cintanya hilang, berarti bukan cinta karena Allah. Berarti cintanya adalah cinta yang madhul, cinta yang tidak benar. Kenapa? Berarti kita cinta karena sering ketemu. Kan sering ketemu aja. Kalau lama tidak ketemu, tidak cinta, hilang cintanya, luntur. Nah, bukan lain. Karena kalau cinta karena Allah, filah lillah walaupun tidak ketemu, sudah pisah jauh, sudah ini pulang ke pulaunya sana, pulau Sumatera, ini pulang ke Kalimantan, ini pulang ke luar negeri, ya. Kita ke Indonesia, tetap tidak ada komunikasi tetap cinta. Saling dia saling mendoakan dan yang lainnya. Cinta karena Allah. Kemudian di antara bukti cinta karena Allah pula, ya kita tidak ada kepentingan apa-apa. Tidak ada kepentingan keuntungan materi atau apapun, murni, murni. Bukan karena hubungan famili, bukan karena kerabat, bukan karena apa-apa. Murni karena agama. Ketemu saling menasehati, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Kalau bisa saling mendoakan. Masya Allah, cinta karena Allah. Ini perlu. Kita perlu punya amalan ini. Ini amalan yang hebat. Saling cinta karena Allah. Dan kita kalau mencintai seseorang karena Allah, itu dianjurkan memberitahukan memberitahukan. Rasulullah SAW ketika itu sedang kumpul dengan sahabat, lalu ada orang bilang, Ya Rasulullah, ini hibbu fulanan. Ya Rasulullah, saya senang sama si fulan. Lalu Rasulullah tanya, alam tahu, sudah kamu beritahu dia? Kalau kamu cinta sama dia. Belum ya Rasulullah. Allah fa'akhbirhu. Ayo kamu beritahu dulu dia. Dikejar dia beritahu. Ini uhibbuka Sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah. Nah, kalau ada orang mengucapkan begini kepada kita, kita disuruh jawab, ahabbakal ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai aku karena kamu. Tidak apa-apa. Kecuali kalau lawan jenis ya, khawatir fitnah, ya jangan lawan jenis ya. Lawan khawatir fitnah seperti itu. Khawatir dari fitnah yang tidak diinginkan. Jadi cinta karena Allah ini adalah derajat yang luar biasa. Jangan sampai kita meninggalkan amalan ini. Kita perlu punya orang-orang yang kita cinta kepadanya karena Allah. Dan cinta karena Allah ini adalah cintanya cinta yang istiqomah. Ketika orang itu kaya, cinta. Ketika miskin juga cinta. Ketika orang itu sehat, cinta. Ketika orang itu sakit juga cinta. Kalau ketika orang itu kaya, cinta, ya wajar. Orang kaya banyak temannya. Kalau miskin tidak cinta. Maka dari itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan kata-kata yang amat sangat indah dan berharga luar biasa. Sahabat Ali sering mengucapkan kata-kata mutiara. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Apa kata beliau? Ma aktsarul asdiqa'a hina a'udduhum walakinnahum fin naibati qalilu ما أكثر الأصدقاء حين أعدهم ولكنهم في النائبات قليل Alangkah banyaknya teman-teman saya ketika saya hitung jumlah mereka. Tapi ketika terjadi musibah, ternyata mereka itu sedikit. Kalau kita lagi senang, lagi senang, lagi berada di puncak, kaya, sehat, masya Allah. Teman kita banyak atau sedikit? Dihitung tidak bisa, ribuan. Ya ketika jatuh. Nah, inilah kelihatan siapa teman kita. Ketika kita jatuh, ketika kita dihina, difitnah, dicaci, diapa-apakan, inilah tampak siapa, siapa yang cintanya kepada kita benar. Terpuji cintanya. Kalau mereka tetap istiqomah, berarti cintanya lillah. Inilah teman-teman istimewa kita. Jangan dilepas, dipegang terus. Berarti dia adalah teman yang sejati, sahabat sejati, sahabat dalam suka dan duka. Jadi ujian itu perlu, ujian menguji juga, uji siapa yang benar-benar cinta dan siapa yang cintanya palsu. Karena biasanya kalau orang itu lagi lagi apa lagi berada di puncak ya, kaya dan yang terkenal atau yang lainnya, itu semuanya ngaku semuanya ngaku cinta. Bahkan yang bukan familinya bilang famili, dia famili saya. Ya. Dari mana? Dari Nabi Adam. Dari Nabi Syekh. Nah, ya. Nabi Syekh lebih turun ke bawah lagi. Tapi ketika orang jatuh, yang famili pun tidak mau ngakui. Saya bukan familinya dia, padahal familinya. Ya itulah cinta teruji. Subhanallah. Dan kita kalau cinta kepada seseorang, jangan cintanya berlebih-lebihan. Kalau orang berlebih-lebihan itu, ah, ini bakal nanti akan mencelah. Biasa orang kalau berlebihan itu siap-siaplah kita untuk dicela oleh dia. Orang yang banyak muji biasanya dia adalah orang yang pertama kali mencaci. Ya, maka dari itu sahabat Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yawmamma wa baghid baghidaka haunamma." asa an yakuna habibaka yauman ma. Cintailah kekasihmu sewajarnya saja. Karena suatu hari dia akan menjadi orang yang kamu benci. Jadi musuh. Bencilah orang yang kamu benci itu sewajarnya saja. Bisa jadi suatu hari dia akan menjadi kekasihmu, orang yang kamu cintai. Tapi lagi cinta yang wajar aja. Enggak usah berlebihan yang wajar, enggak usah berlebihan. Karena apa? Boleh jadi suatu hari nanti berubah jadi musuh. Ya, sudah kadung cinta, sudah kadung bongkar rahasia semuanya, sudah oh, terlontar jadi musuh. Wah, bahaya ini. Rahasia kita ada di tangan dia. Sebaliknya benci, sudah kadung benci, habiskan dia. Mulai dari ujung oh, rambut sampai ujung kuku habis, tidak tersisa. Ternyata hatinya dirubah oleh Allah jadi sahabat, jadi teman, menyesal ya Allah. Sudah saya habiskan dulu. Habis tidak ada sisanya. Ternyata jadi sahabat. Jadi nggak usah cinta berlebih-lebihan, biasanya wajar saja. Biasanya orang kalau suka berlebih-lebihan dalam cinta, nanti juga akan berlebih-lebihan dalam benci. Sehingga ada ungkapan yang sangat indah yang berbunyi, hati-hatilah dengan sanjungan, karena sanjungan akan berubah menjadi sandungan. Ya, sanjungan, sandungan mirip berdekatan itu. Dalam bahasa Arab itu itu mubalah, itu balah, oh, itu kalimat sastra. Sanjungan dengan sanjungan. Sama dengan nikmat dengan nikmah. Nikmat, nikmat, nikmat bencana. Ya. Jadi itu cinta karena Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan cinta di antara kita adalah cinta karena Allah. Sahabat Ibnu Abbas zaman sahabat dulu sudah mengatakan kata beliau wa sorot sarat 'ammatu mu'afatin nas 'ala amri dunya wa dzalika la yujdi 'ala ahli syai'a ini zaman sahabat dan cinta di antara manusia telah terjadi karena urusan dunia dan ini tidak ada artinya sama sekali ini yang mengatakan sahabat Ibnu Abbas zaman sahabat dulu cinta di antara mereka atau mungkin di antara tabi'in ya telah sahabat itu karena urusan dunia tidak ada artinya kalau cinta karena urusan dunia ada artinya. Bahkan nanti hari kiamat jadi musuh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun al muttaqin." Al-akhilla, sahabat-sahabat yang paling setia, paling akrab, paling karib hari kiamat jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa, tetap sahabat sampai kiamat. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama tadi, cinta Allah, cinta Rasul melebihi segala-galanya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Kita tidak mau kembali kepada kekafiran sebagaimana kita tidak mau dilempar ke api. Maksudnya, kita ini harus puas dengan Islam kita puas dengan Islam. Jangan sampai kita ingin keluar dari Islam. Jangan sampai kita ragu Islam. Harus puas dengan Islam. Enggak mau kafir kita. Sebagaimana orang tidak mau dilempar ke api. Ya, harus puas dengan Islam. Jangan aku ragu Karena sekarang ini banyak orang yang meragukan keislamannya. Sekarang ini zaman ya Allah, enggak oh, karu-karuan sudah. Sampai ada dari kelompok lain, dari kelompok liberal dan semisalnya mengatakan Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Orang Islam bilang gini ini kafir. Ini kalau di negara Islam panggil panggil ya gini aja penggal lehernya anda tobat silahkan Tobat urusan anda dengan Allah Tapi tetap leher anda dipenggal Karena ini haknya Rasulullah SAW Rasulullah punya hak, punya kehormatan. Berani mencaci maki Rasulullah, darahnya halal. Tapi yang yang menyembelih bukan kita ya. Yang menyembelih pemerintah. Kalau kita nanti kacau, banyak orang putus lehernya nanti. Karena banyaknya orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi Ini melecehkan luar biasa. Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Waduh, ini kafir orang ini. Kafir sudah. Sehingga para ulama nulis kitab, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitabnya bagus. As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus kepada orang yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalil kafir kafirnya itu. Bukan hanya kafir, darahnya apa namanya? Dipenggal lehernya. Walaupun dia taubat, silahkan anda taubat dengan Allah, urusan anda dengan Allah, diterima taubatnya. Tapi tetap leher anda diputus. Dan ini haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. subhanallah ya, luar biasa. Eh, ya Allah, ajaran-ajaran model gini macam-macam. Kemudian di antara faedah yang kita dapatkan daripada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping kita merasakan manisnya iman, enaknya iman, lezatnya iman, nanti insya Allah hari kiamat kita di surga kumpul bersama-sama Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini yang kita harapkan itu ya ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah balik bertanya, wama ma a'datta lisa'ah?" Kamu tanya kiamat itu persiapanmu apa? Jadi pertanyaan ini tidak ada faedahnya. Pertanyaannya keliru, maka perlu diluruskan karena tidak ada orang yang tahu kiamat. Bagaimana malaikat Jibril pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu akhirnya wasallam, "Akhbirni sa'ah." Beritahukan kepadaku tentang kiamat, kapan kiamat itu? Rasulullah sallallahu menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau Anda tidak tahu, saya juga tidak tahu, sama-sama tidak tahunya. Kalau tandanya kiamat banyak, kita bahas dari akad kemarin. Kapan kiamat tidak ada? Dan Muhammad Muda sering cerita ya. Ketika kemarin itu tanggal 9 bulan 9 tahun 99 katanya kiamat ya. Subhanallah banyak yang percaya loh itu. Pasar-pasar sepi. Jam 9 pagi katanya. Tapi kan jam 8 tidak kiamat, ngomongnya jam 9 malam. Tidak kiamat juga. Karena sembilannya kurang lengkap. Yang lengkap sekalian aja tanggal 9, bulan 9, tahun 9999. Jam 9, menit 9, detik 9. Ya, lengkap kan sekalian. Tapi kita tidak menangi tahun 9000. Sekarang baru tahun 1000. Tapi tidak ada itu. Tidak ada yang tahu kiamat itu. Yang tahu hanya Allah dan Rasul. Yang penting kiamat dekat. Iktarobati batisah Kiamat sudah dekat. Cuman dekatnya Allah itu berapa tahun ya kita tidak tahu. Satu hari sama dengan seribu tahun di sisi Allah. Ya. Jadi Rasulullah balik bertanya, kamu tanya kapan kiamat, kamu sudah siap Persiapan Persiapanmu apa? Lalu sahabat ini jawab, Hubbullahi wa Rasulih. Persiapanku menghadapi kiamat adalah cinta Allah dan Rasulnya Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa'innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya kamu akan dikumpulkan bersama dengan kekasihmu. Kalau kamu cinta Allah, cinta Rasul, kamu nanti akan kumpul Allah dan kumpul Rasulullah SAW di dalam syurga. Masya Allah, oh, luar biasa. Sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini langsung memberikan komentar. Fama farihna ba'dal islami farahan أشد min قول النبي صلى الله عليه وآله wasallam fa innaka ma'aman ahbabta. Kami tidak pernah setelah masuk Islam ini senang melebihi senang kami mendengarkan ucapan Rasulullah SAW sesungguhnya kamu bersama orang yang kamu cintai. Sahabat Anas senang sekali. Ini yang paling membahagiakan saya semenjak saya masuk Islam. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Lalu sahabat Anas mengatakan, "Fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi a'malihim." Maka aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku cinta Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridai keduanya. Aku berharap nanti aku kumpul bersama mereka walaupun amalanku masih kalah dengan amalan mereka. Alhamdulillah. Kita semua insya Allah cinta Allah, cinta Rasul, cinta Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, cinta Hasan wal Husain, cinta Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, cinta semuanya. Mudah-mudahan kita kumpul dengan mereka semuanya di dalam surga. Alhamdulillah. Jadi masalah kekasih, masalah kekasih ini penting. Di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Asy-Syaikhan Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma ada seorang juga yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu orang itu bertanya ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim wahai Rasulullah bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang mencintai suatu kaum tapi tidak bisa menjangkau mereka amalannya kalah dengan kaum itu Rasulullah menjawab, "Al-mar'u ma'aman ahab." Masing-masing orang akan kumpul bersama kekasihnya. Walaupun amal kita masih kalah dengan amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita cinta Rasul, maka kita akan kumpul bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Jadi masalahnya sekarang siapa idola kita? Idola ini prinsip. Maka dari itu semenjak dini anak-anak kita, anak kecil perlu dikenalkan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah terus beri cerita Rasulullah yang baik-baik semuanya sirah beliau, sejarah beliau sehingga tertanam dalam dirinya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mencintai orang kafir, mengidolakan orang kafir, nanti ya kumpul dia. Kumpul dia di mana? Ya di neraka, jelas. Kalau cinta kepada Madonna misalnya, cantik. Ya silahkan nanti kumpul dengan Madonna. Di mana kumpulnya? Di neraka jahanam kumpul Madonna nanti. Madonna jadi arang, jadi arang. Ya lihat arang aja kayak gitu. Madonna. Demikian pula kalau kita cinta Maradona. Sama Madonna dengan Maradona, sama-sama kafirnya. Mengidolakan jangan, idola orang kafir itu tidak boleh. Mencintai orang kafir tidak boleh. Bersikap adil kepada orang kafir wajib adil ya, wajib. Mereka baik kita harus baik. Tapi kalau cinta, hati cinta kepada orang kafir haram. Mari dibuka akhir surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang kafir memusuhi Allah dan Rasulnya nggak boleh kita cinta mereka nggak boleh. Cinta orang kafir itu nggak boleh. Kalau adil wajibnya mereka baik kita baik harus itu difirmankan oleh Allah di dalam surat uh, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 7 dan 8. Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak dilarang oleh Allah. Tidak dilarang oleh Allah kita bersikap adil dan berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita, tidak memerangi kita. Kita berlaku baik kepada mereka. Allah suka kepada orang-orang yang ber, berbuat adil. Jadi orang kafir itu ada yang ada dimi ya, dimi baik sama kita, tidak ganggu, Ya kita harus baik dengan dia. Ada lagi orang kafir yang harbi, memerangi kita, membenci kita, menghujat kita, melecehkan Islam, melecehkan Rasulullah. Nah ini harbi. Kita harus bersikap keras kepada dia, diperangi. Orang seperti itu. Cuman dalam negara-negara yang aturan-aturan Islam. Tidak main hakim sendiri ya, supaya nggak kacau. Oh. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Terus apa buktinya cinta? Tadi dari tadi kita bicara cinta, cinta dan cinta. Apa buktinya cinta? Di antara bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara buktinya kalau diringkas itu ada empat saja diringkas. Yang pertama-tama kita ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin ketemu Nabi Muhammad. Ini cinta kan? Kalau kita punya kekasih, kita akan selalu ingin bertemu dengan kekasih kita. Kepingin ketemu Rasulullah Wasallam, Kepingin menjadi temannya Rasulullah Wasallam, Kepingin menjadi sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk kepingin mimpi ketemu Rasulullah. Iman, mimpi. Karena bisa mimpi Rasulullah itu. Bahkan beliau bersabda dalam hadis sahih, "Man roani, fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang mimpi ketemu aku, maka itulah aku betulan sebetulnya. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai menyerupai aku. Setan tidak bisa menjelma menyerupai bentuknya Rasulullah yang asli, fisiknya Rasulullah ya. Ya, kita harus belajar bagaimana bentuk fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi Ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi Ya, banyak-banyak sholawat, banyak sholawat. Biar bukti cinta sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faedahnya solawat ini yang untung kita Kita dapat keuntungan buahnya Dan diantara faedahnya solawat kita ada Keterkaitan batin Keterikatan batin dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua diantara bukti cinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Adalah kita siap secara total Untuk mengorbankan segala-galanya Demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jiwa kita, harta kita, semuanya Kita siap mengorbankan Demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang ketiga adalah Kita mengerjakan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan meninggalkan larangannya Ada perintah, tidak usah ditawar Ini wajib atau sunnah Biasanya biasanya orang kan nawar-nawar ya. Ada perintah ditawar. Ini wajib apa sunnah? Kalau wajib harus dikerjakan. Kalau sunnah tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oh ini sunnah. Oh berarti tidak apa-apa tidak dikerjakan. Kalau ada larangan ditawar. Ini haram apa makruh? Kalau haram tidak boleh. Kalau makruh berarti boleh dikerjakan. Jadi definisi sunnah dan makruh sudah berubah. Definisi sunnah itu artinya boleh ditinggalkan. Definisi makruh boleh dikerjakan. Tadi balik. Kalau orang beriman tidak, perintahnya Rasulullah, sunnah wajib yang penting kerjakan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu Larangannya Rasulullah ditinggalkan, tidak usah milih-milih. Kemudian yang keempat adalah nasru sunnatihi wadzabbu 'ani syariah. Kita membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita juga menolong syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela sunnah, terus membela sunnah mengibarkan bendera sunnah, menghidupkan sunnah ketika orang mematikan sunnah, menjadikan orang cinta Rasul bukan cinta kepada tokoh-tokoh yang lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan orang fanatik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan fanatik kepada yang lainnya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang benar itu dakwah, mengajak orang kepada Allah dan Rasul, bukan mengajak orang kepada kita, bukan. Jadi yang mengajak pada kita tidak benar fanatik kepada dirinya, oh tidak benar. Fanatik kepada Allah, fanatik kepada Rasulullah SAW, Quran dan Sunnah. Ya, itulah para muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Cinta Rasulullah SAW, buah yang kita dapatkan dan bukti cinta Rasulullah SAW. Sebenarnya tadi rencananya itu akan berbicara tentang putra putri Rasulullah SAW, tapi kayaknya waktunya sudah habis nih. Iya, tidak cukup waktunya ya. Sayang kalau nanti kita terpotong karena kita akan berbicara agak panjang nanti. Yang jelas putra putri Rasulullah SAW itu ada tujuh. Saya sebutkan aja secara global urut urutannya. Yang pertama adalah Al Qasim putra beliau yang tertua dan beliau diberi gelar dengan diberi kunyah panggilan dengan Abdul Qasim bapaknya Qasim. Kemudian yang kedua Zainab putri tertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ruqayyah, adiknya Zainab, kemudian setelah Ruqayyah Ummu Kalthum, adiknya lagi, setelah itu baru Fatimah, adiknya lagi. Fatimah ini putri terkecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam ada Abdullah, yang terakhir ada Ibrahim. Jadi di sini putra beliau ada tiga dan putri beliau ada empat. Dan Abdullah itu mempunyai gelar juga At-Tayyib dan At-Tahir. Dan putra-putri beliau semuanya dari Ibunda Khadijah radhiyallahu taala kecuali Ibrahim dari Maria al Insya Allah pada waktu saya berikutnya nanti akan kita bahas panjang lebar tentang putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita kenal mereka dan supaya kita mencintai mereka tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta. Mudah-mudahan kajian sirah ini menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita di atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberi minum dari al-haud telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bencana yang sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Alangkah bahagianya kalau Rasulullah mengambilkan air itu dan dihidangkan, diberikan kepada kita umatnya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته